Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Para ikhwah sekalian Kita masuk ke dalam pembahasan Kitab baru Tadi saya kirim di grup Judulnya adalah Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Berkumpulnya para tentara-tentara Islam Maksudnya para ulama dari zaman ke zaman Yang mereka dianggap sedang berjihad Tapi jihadnya dengan ilmu melawan ahlul bid'ah ijtima'ul juyushil islamiyah ya kesepakatan atau berkumpulnya pasukan-pasukan Islam ala harbil mu'attilah dalam merangi kaum mu'attilah al mu'attilah adalah kaum yang menafikan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala menolak Allah memiliki sifat baik secara keseluruhan sebagaimana kelompok mu'tazilah maupun jahmiyah ataupun menolak sebagian besar sifat-sifat Allah menerima sebagiannya sebagaimana Asy'ariyah maupun Maturidiyah inilah namanya kaum Al-Mu'attilah kaum Al-Mu'attilah wal Jahmiyah Jahmiyah lebih parah Jahmiyah menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahasan kitab ini adalah pembahasan tentang ya telah tegaknya kesepakatan ulama Allah di atas aras bersemayam satu buku mengumpulkan perkataan dari zaman ke zaman, perkataan para nabi, para rasul, Allah di atas. Ya, perkataan Rasulullah. Kemudian perkataan para sahabat, para tabi'in, para imam, tabi'ut tabi'in, imam yang empat dari ulama zaman ke zaman agar orang tahu inilah akidah yang benar. Bukanlah ini akidah Wahabi sebagaimana diklaim sebagian orang. Ya, apalagi dikatakan ini akidah Ibnu Taimiyah salah kapar dan salah besar. Ini akidah akidah Islam dari zaman ke zaman. Kita mulai saja kitab ini kitab ini karang oleh Muqayyim rahimahullah tabaraka taala ada sekitar 600-an halaman membutuhkan kesabaran tapi fontnya besar-besar ya satu lembar dua paragraf saja semoga Allah mudahkan kita untuk bersabar menyelesaikannya dahulu tak selesai karena memang sengaja tak diselesaikan. Kita hanya mengambil dalil-dalil semata. Kali ini kita akan ulangi dan akan kita selesaikan karena besar manfaatnya insyaallah tabaraka taala. Wabillahi taufik. Naam. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Bakr Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah fi kitabih Ijtima'ul Juyus Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يمتعكم الله سبحانه الله سبحانه الله الله سبحانه الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يمتعكم بالإسلام والسنة والعافية فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمها ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة وما استمعنا في عبد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه وإلا فنسيبه من نعمة الله بحسب نسيب بحسب نسيبه منها بسم الله الرحمن الرحيم berkata Ibnu Qayyim rahimahullah Allah subhanahu al-mas'ul atau Allah subhanahu al-mas'ula al-marjuwa al-ijabata kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala kita bermohon berharap semoga Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Allah Subhanahu al-mas'ulul marjul ijabah an yumatti'akum bil Islam. Kepada Allah lah harapan doa kita yang Dia menjanjikan ijabah agar senantiasa memberikan kepada kalian kenikmatan beragama Islam was sunnah kenikmatan dalam sunnah wal afiyah agar Allah memberikan pula kepada kalian selain nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat al-afiyah. Al-afiyah makna adalah keselamatan daripada min kulli makruh dari segala yang tidak kita senangi. Inilah makna al-afiyah dari segala macam bencana dan petaka marbahaya, baik bencana agama maupun bencana dunia. Tentunya bencana agama lebih parah daripada bencana dunia. Yang terbaik adalah orang yang Allah selamatkan daripada bencana agama dan bencana dunia. Fa inna sa'adatad dunya sesungguhnya keberuntungan dalam hidup dunia ini wal akhirah demikian pula dalam kehidupan akhirat. Fa inna sa'adatad dunya wal akhirah wal akhirati ya wa na'imaha wa na'imahuma sesungguhnya kenikmatan hidup dunia dan akhirat wa fawzahuma kemenangan, keberuntungan pada keduanya mabniyun dibangun ala hadil arkani salasah. Dibangun atas tiga pilar ini. Ya. Pilar Islam, pilar sunnah, pilar ya al-afiyah. Berikan Allah Subhanahu wa taala keselamatan wa majtama'na fi 'abdin tidaklah berkumpul dalam seorang hamba tiga hal ini Ya, di atas jalan Quran, di atas jalan Islam, di atas jalan Sunnah dan diberikan Allah keselamatan daripada segala macam musibah dunia dan agama dari subuhan maupun syahwat. Wa majtama'na fi 'abdin bi wasfil kamali illa wa kamulat ni'matullah alaih. Tidaklah berkumpul hal ini dalam seorang hamba dengan sempurna kecuali menunjukkan telah sempurnanya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Wa illa jika tidak sempurna fanasibuhu min ni'matillahi bihasabi nasibihi minha. Maka ya sesungguhnya keberuntungan dia dan nikmat Allah berikan sesuai dengan tingkat kesempurnaan atau kurangnya tiga perkara tersebut. Ya, pada manusia ada tiga nikmat. Dialah keberuntungan di akhirat. Nikmat Islam satu, dua nikmat sunnah karena tidak semua orang yang telah mendapatkan nikmat Islam mendapatkan nikmat sunnah. Islam adalah nikmat terbesar, tapi tak semua orang mencapai nikmat ya yang lebih tinggi daripada Islam. Setelah Islam nikmat yang tertinggi adalah nikmat sunnah. Makna nikmat sunnah adalah nikmat dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Inilah makna nikmat sunnah akidahnya mengikuti Nabi, ibadahnya mengikuti Nabi, muamalahnya mengikuti Nabi, suluk, akhlak, adab mengikuti Nabi. Inilah nikmat sunnah. Semua orang tak diberikan Allah nikmat Islam. Allah pilih sebagian orang untuk menerima nikmat Islam. Dan dari sekian banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat Islam, Allah pilih sebagian orang untuk mendapatkan nikmat sunnah. Ya. Sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam Mereka masih dalam lingkup besar Islam Tapi tidak mendapatkan nikmat sunnah Sebagaimana ahlu kalam Dan tidak mendapatkan nikmat sunnah Ya Kemudian nikmat al-afiyah Selamat daripada segala macam yang tak disukai Bencana agama dan bencana dunia Nah Ahsanallahu ilaikum Wa ni'matu ni'matani نعمة مطلقة ونعمة مقيدة فنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام وسنة وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهله أهلها ومن خصهم ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول حيث يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ونعمة نعمتان نعمه itu dibagi dua nikmatun مطلقه nikmat secara mutlak umum ونعمه مقيده muqayyadah yang sifatnya terikat dengan sesuatu keadaan atau namanya muqayyadah. Nikmat yang sifatnya relatif. Nikmatul mutlaqah, nikmat yang umum, yang mutlak adalah hiyal muttasilatu bisa'adatil abad, nikmat yang menghubungkan seseorang dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Inilah nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang menghubungkan seorang agar ya menapaki jalan kebahagiaan yang abadi. Apakah nikmat yang mutlak ini? Ya nikmatul Islam ya sunnah. Dia ada nikmat Islam, kemudian nikmat di atas sunnah. Maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat Islam, kemudian Allah bimbing lagi kita untuk mendapatkan nikmatnya sunnah. Makna nikmat sunnah adalah nikmat mengikuti cara beragama Rasulullah SAW. Ini makna nikmat sunnah. Karena makna sunnah adalah jalan, nikmat dalam yakni mengikuti jalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wahya ni'matul lati amarana Allah Subhanahu an nas'alahu fi salawatina. Inilah nikmat yang Allah suruh kita untuk meminta kepada Allah selalu agar diberikan nikmat Islam, nikmat sunnah. An yahdiyana sirata ahliya agar kita dibimbing Allah agar meniti jalur atau jalan orang-orang di atas nikmat Islam dan sunnah ini. Wa man khassahum biha nikmat orang-orang yang Allah khususkan dengannya wa ja'alahum ahlar rafiq la'ala. yang Allah telah menjadikan mereka sebagai rombongan ar rafiq la'ala. sahabat-sahabat yang paling tinggi siapakah mereka sahabat-sahabat yang paling tinggi ini bagi manusia termuat dalam firman Allah haitsu yaqulu ta'ala tatkala Allah berfirman wa man yuti'illah wa rasul barang siapa yang tunduk kepada Allah dan rasulnya faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim mereka itulah beserta orang-orang Allah berikan bagi mereka nikmat minan nabiyyin inilah namanya Ar-Rafiqul A'la sahabat-sahabat tertinggi siapakah mereka sahabat-sahabat dari golongan para nabi minan nabiyyin was-siddiqin di bawahnya adalah golongan as-siddiqin orang-orang yang telah mencapai derajat tertinggi di bawah Rasul yang membenarkan dengan sepenuhnya syariat dan apa yang dibawa Rasul Siddiqin yang terdepannya di umat ini adalah Abu Bakar Siddiq wasyuhada jalannya para syuhada orang-orang yang telah menjual nyawa mereka untuk agama Allah terdepannya adalah Abu Bakar terdepannya adalah Umar dan Uthman serta Ali mereka adalah para syuhada salihin dan orang-orang saleh wa hasuna ulaika rafiqa mereka itulah sebaik-baik teman maka jemaah sekalian inilah yang disuruh kita minta kepada Allah agar meniti jalan ini jalannya para nabiyyin siddiqin syuhada dan salihin mereka lah sebaik-baik teman dalam berjalan subhanallah na'am فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابها أيضا هم معنيون بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأضاف الدين إليهم إذ هم مختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم وهؤلاء الأسماء في الأربعة maka empat golongan ini Nabiyin, Siddiqin, Syuhada dan Salihin ini inilah tingkatan manusia tertinggi para Nabi di bawahnya sedekin, di bawahnya syuhada, di bawahnya salihin. Hum ahlu hadhihi ni'matil mutlaqah. Mereka inilah orang-orang yang Allah berikan nikmat secara mutlak ini, secara sempurna, nikmat mutlaqah. Nikmat yang sifatnya mutlaqah ini mereka adalah orang-orang yang mendapatkannya dari golongan para nabi, sedekin, syuhada dan salihin. Nikmat yang berkekalan abadi di dunia maupun di akhirat. Mereka telah hidup dalam surga di dunia ini dengan kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati sebelum masuk ke dalam surga akhirat. Wa ashabuha aydan humul ma'niyun biqaulihi dan ya orang-orang yang mendapatkan nikmat ini jugalah yang dimaksudkan dalam firman Allah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian dinakum agama kalian. Allah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalian inilah merupakan kekhususan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku wa raditu lakum Islam adina aku rela Islam sebagai agama kalian. Fa adhafa dina ilaihim. Allah menisbatkan agama kepada mereka, agama kalian, dinakum. Menunjukkan keridhaan Allah terhadap mereka. Pemilik nikmat mutlaqah. Idhumul mukhtasuna bihadad din al-qayyim karena mereka lah orang-orang khusus ini khususkan dengan agama lurus ini. Duna sa'ir umam bukan selain daripada mereka umat-umat yang lain. Nah, satu paragraf lagi. والدين تارة يضاف إلى العبد وتارة إلى الرب فيقال الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه ولهذا يقال في دعاء اللهم انصر دينك الذي أنزلته من السماء ونسب الكمال إلى الدين وتمام إلى النعمة مع إضافته إليه لأنه هو وليها ومسديها إليهم ومسديها ومسديها إليهم وهم محل محض لنعمه قابلين لها ولهذا في دعاء في دعاء المأثور للمسلمين واجعلهم مسنين بها عليك قابليها وأتم وأتم وأتم وأتمها عليهم Wadinu taratan yudhafu ila abdi. Kadang-kadang agama basarnya din dinisbatkan kepada agama hamba, agama kalian. Sebagaimana termuat dalam ayat tadi surah Al-Maidah, agama kalian. Ya. Wa taratan rabb kadang-kadang agama ini dinisbatkan kepada Allah, agama Allah. Dinullah. Ya. Wa yuqalu al-islamu dinullah. Kadang-kadang disebutkan Islam itu agama Allah alladzi la yaqbalu min ahlin dinan siwa. dialah agama yang tak Allah terima selain daripada Islam itu sendiri jadi kata-kata din kadang-kadang disebarkan kepada hamba dinuk dinuk dinukum agama kalian kadang-kadang kepada Allah agama Allah yang tak Allah terima selain daripada Islam karena itulah dalam doa dikatakan Allah mansur dinaka ya Allah tolonglah agamamu ini disebarkan kepada Allah alladzi anzalta minas sama' yang telah engkau turunkan dari langit wa nasabal kamala ila dan Allah menisbatkan kesempurnaan ini pada agama al-yawma akmaltu lakum dinakum aku sempurnakan untuk kalian agama kalian wa tamam ila ni'mah Allah menisbatkan kesempurnaan kepada agama dan at-tamam ila ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala nisbatkan kepada nikmatnya kalimat tamam keutuhan keutuhan nikmat ma'idhafatiha ilaihi li'annahu wa waliyuha karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik nikmat ini wa musdiha ilaihim yang telah menganugerahkan kepada mereka wa hum mahallun mahdun li ni'amihi mereka lah orang-orang yang secara utuh yang menerima berhak menerima nikmatnya qabilina li hadza fi du'a al-ma'thur lil muslimin karena itulah dalam doa yang terdapat dalam asar waj'alhum muthnina biha ya Allah jadikanlah mereka senantiasa memuji Allah dengan nikmat tersebut alaika qawabiliha. ya jadikanlah mereka orang-orang yang menerima yakni kenikmatan tersebut wa atmimha alaihim sempurnakanlah nikmat itu atas mereka ya ini kita padakan sampai di sini insyaallah taala minggu akan datang kita lanjutkan pada paragraf berikutnya Kadang-kadang bahasanya lumayan berat, tapi kita berharap kepada Allah dengan kasih sayangnya semoga Allah bukakan baik kita pemahaman yang benar, yang baik terhadap ya kitab yang begitu agung ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Ustaz, bagaimanakah menanggapi slogan sebagian orang? Nata'amal fi bima ittafaqna alaihi wa natasamahu bima ikhtalafna fihi. Ya, ada kaidah mari kita saling bertawun ya. Nata'awunu fi mattafaqna alaihi. Mari kita saling bertolong-tolongan dalam perkara yang kita sepakati bersama. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ikhtalafna fihi. Marilah kita saling berikan uzur dalam perkara-perkara perselisihan antara kita. Ini kalimat yang bias, yang bisa bermakna batil. Ya, marilah kita bertolong tolongan dalam perkara apa yang tersepakati tergantung kesepakatan apa cukup bagi kita kaidah dalam Quran ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya bertolong-tolongan dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa adapun kalimat yang sifatnya mujmal global ini ya yang bunyinya adalah na ta'awanu Nata'awna fi mattafaqna alaihi. Mari kita saling bertolong-tolongan dalam apa yang kita sepakati bersama. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Marilah kita memberikan uzur dalam apa-apa yang kita persisihkan. Tidak semua perselisihan diberikan uzur. Perselisihan yang sampai pada tingkat manhaj yang sampai pada tingkat cara beragama, ya prinsip-prinsip agama ini tak diberikan toleransi dan uzur. Ini kalimat yang bias, terlampau luas yang akan masuk dalam segala macam bentuk kebatilan. Ini adalah merupakan slogan yang didengung-dengung oleh ikhwanul muslimun. Marilah kita bertolong-tolongan dalam perkara yang kita sepakati dan kita memberikan uzur dalam perkara kita Perkara apa yang disepakati? Perkara batil juga disepakati? Tidak. Cukuplah bagi kita kaidah dalam Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Marilah saling bertolong-tolong dalam menegakkan perkara-perkara bir kebaikan wa taqwa. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling bertolong-tolongan dalam mewujudkan perkara-perkara dosa dan perkara yang melampaui batas. Ini lebih utama daripada kaidah yang sifatnya global, yang mujmal, yang banyak disalahgunakan Ya, akhirnya mereka pejam mata terhadap kemungkaran walaupun dalam akar akidah. Ya, slogannya ya hindarilah perselisihan, hindarilah pertikaian, biarkanlah mereka masing-masing memilih akidah masing-masing. Tak benar. Akidah ada akidah yang lurus, ada akidah yang benar, ajaklah mereka kepada akidah yang benar, tegakkan kebenaran, tegakkan hujah. Mereka salah, salahkan. Sesat, sesatkan. Sesatkan jika sesuai dengan kaidah konsep agama. Tak boleh kita ya untuk mencari ridho orang akhirnya kita rela menyisi Quran, menyisi sunnah Rasulullah SAW. Ini kaidah yang batil yang tadi saya sebutkan. Ya, yang begitu bias. Sekarang lihatlah ya tersebar di YouTube ya acara agama yang bersama-sama. Ya. Sebagian orang memukul kompang, menyajikan menyenandungkan salawat ya bersama orang-orang non-muslim yang non-muslim menari-nari salawat di tabuhkan padanya berbagai macam tabu tabuhan dengan perempuan-perempuan yang bukan Islam, non-muslim berjoget-joget menari-nari dengan salawat dicampur dengan para ahli agama-agama dari luar Islam di tempat-tempat ibadah orang-orang muslim ini kebablasan toleransi yang berlebihan ya Allah Ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.